Mari kita hadapi segala rintangan yang menghadang di depan kita. Didukung artis-artis terkenal, Ferry Fadli, Ivone Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. orang, kita tinggal di negeri di balik awan. Di mana letaknya negeri itu indah? di seberang lautan ini. Dengan siapa dia tinggal di sana? Kata orang. Dia tinggal bersama adikku yang kedua. Adikku itu laki-laki. Namanya Ratu Tandu. Ikutilah episode ke-14. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan. Negeri di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 yang lalu diceritakan, Kisabran memberikan hadiah kepada Anin. Hadiah itu berupa kain yang mahal harganya. Namun kain itu sebenarnya tidak dia beli karena pedagang kain itu secara tidak sengaja mati di tangannya. Sementara itu Gandini pergi ke dermaga Batang Hari mencari Kunta. Sesampainya di sana, Gandini terlibat keributan dengan seorang kuli pelabuhan. Kuli itu habis babak belur dipukul oleh Gandini. Kepergian Gandini ke dermaga Batang Hari membuat Timbung sangat kecewa karena laki-laki itu sudah merasa bahwa dia tidak diperhatikan lagi oleh Gandini. Hanya hmm, <laughs> saya tidak menyangka kalau Denayu Gandini sehebat ini, hanya dua kali pukul kulit pelabuhan itu sudah lari. Ah, <laughs> kebetulan saya dulu diajarkan sedikit ilmu bela diri oleh orang tua saya. Oh, iya, iya. Sehingga bisa saya pakai bila perlu. Hmm, iya, iya. Saya juga mendengar dari beberapa orang. Bagaimana hebatnya orang-orang tua Denayu. Sehingga dia bisa dibilang seorang yang disegani di sini. Hunta kenal dengan orang tua saya? Ha, tidak, tidak. Hanya dengar cerita dari orang-orang di sini. Oh iya, dulu orang tua saya juga sering datang kemari berdagang lada. Sehingga ada juga beberapa orang yang mengenal beliau. Oh iya ya. <laughs> Bagaimana kalau Denayu saya ajak makan di rumah makan itu? Oh ya, bukankah Unta keluar dari rumah makan itu tadi? Iya ya, saya datang kembali Ketika dari rumah makan itu saya melihat ribut-ribut antara Den Ayu dengan orang tadi. Ah, saya sudah merepotkan Hunta. Ah ya, tidak apa-apa. Ayo, mari, mari. Ayo. Ayo Mali masuk tenda ayo ayo. Iya. <laughs> Nah, mari kita duduk di sini. <laughs> iya. Wah, baru sekali ini saya masuk rumah makan yang begini besar dan lengkap. Ah, iya, tenayu Beberapa bulan yang lalu rumah makan ini belum ada. Wah, rumah makan ini baru berdiri dua bulan yang lalu. Oh, begitu. Siapa pemilik rumah makan ini, Hunta? Ah, kalau tidak salah, orang daerah sini juga. Oh, hebat juga cara orang itu mencari uang rumah makannya ini ramai sekali. <laughs> ya, karena masakannya enak, Tenayu. Itu sebabnya ramai seperti ini. Oh. <laughs> nah, Tenayu, berminat kan mencoba masakannya? Iya, saya berminat. <laughs> nah, Tenayu mau pesan apa? Ayo, ayo. Udang goreng, uh, udang goreng yang besar-besar, ikan tongkol, atau gulai cumi? Uh, udang goreng boleh, cumi juga boleh. Iya, iya. Hanya ikan tongkol saya tidak suka. Iya, iya, baik. Lalu juga ada kepiting rebus loh. Boleh, boleh. <laughs> ya, baik-baik. Ayah, ya, ya, pelayan. Juragan mau pesan apa? Uh, untuk saya seperti biasa. Uh, sedangkan Denayu ini pesan udang goreng, uh, kulit cumi dan kepiting lepus. Baik, Juragan. Ah ya. Rupanya Hunta sudah sering makan di sini. Ha, kalau saya mampir ke dermaga ini, pasti saya makan di sini. Oh, begitu. <laughs> Pelayan-pelayan rumah makan ini cekatan kerja mereka? Iya, cekatan dan rapi. Ayu? Hah? Dan Ayu sudah lihat lombongan orang-orang yang berdiri di pintu masuk rumah ini. Sudah. Kulian saya pukul tadi memanggil kawan-kawannya. Ah, ayo, hati-hati Den Ayu. Laki-laki yang menunjuk kemali itu jagoan pelabuhan ini. Hmm, saya sudah siap menghadapi mereka. Ini dia, oh, iya, iya. ini dia, iya. ini. Tenang Den Ayu. Saya sudah siap menggebrak. Mana orangnya? Hmm? Ini. Iya. Oh, sama perempuan saja kamu kalah, Gil. Hmm? Uh, sekarang aku tidak akan kalah. Eh, mana uangku? Hm, hebat kamu. Berapa orang yang kamu bawa ini? Lima orang. Sedikit betul. Aku sendiri sudah cukup untuk menghajarmu perempuan hina. Ayah, apa kisana tidak bisa bicara lebih sopan, ha? Oh, kau mau membela perempuan hina ini? Apa maksudmu dengan kata-kata hina? Kamu memang perempuan hina. Itu sebabnya kamu seenaknya masuk rumah makan dengan laki-laki yang tidak kau kenal. Hmm? Kurang ajar. Eh, sabar, sabar. Eh, Aku harap kamu bisa bicara lebih sopan ya. Hei, eh, apa kamu tidak kenal aku? Hah? Aku yang memegang keamanan di pelabuhan ini. Hmm. Ya, ya. Biar saya yang hajar orang ini. Hmm. Aku tidak peduli siapa kamu. Yang aku minta supaya kamu bisa lebih sopan kalau bicara. Ya, Dengan tenang, Hunta menangkis serangan jagoan pelabuhan itu sehingga jagoan itu menjadi marah Jagoan tersebut kembali menyerang dengan membabi buta, namun Hunta kembali pula menangkis serangannya. Hunta melakukan itu sambil duduk bersila di tikar, bahkan gerakan-gerakan tangan Hunta demikian cepat dan tangkas, sehingga tiba-tiba jagoan itu sudah terkapar di tanah, terkena sodokan kepalan Hunta yang menghantam dagunya. Gandini terpana melihatnya. Gandini tampak kagum dengan gerakan-gerakan Hunta, apalagi gerakan itu hanya dilakukan sambil duduk. Ilmu silat Hunta belum pernah dilihat oleh Gandini sebelumnya. Bagi Gandini ilmu silat itu sangat aneh dan rumit. Karena gerakan-gerakan tangannya yang berbelit-belit bagaikan gerakan seekor ular kobra. Mematuk ke sana kemari, lalu kembali melindungi dirinya. Ketika kulit pelabuhan ikut menendang Hunta, dengan cepat Gandini mengulurkan tangannya, sehingga tendangan itu persis mengenai tangan Gandini. Tiba-tiba kulit pelabuhan itu menjerit kesakitan, karena kakinya seperti menendang sepotong besi. Kini perkelahian bukan saja antara Hunta dan jagoan pelabuhan, tapi Gandini pun sudah ikut terlibat. Orang-orang di dalam rumah makan itu menjadi kalang kabut. Bahkan di antara mereka ada yang lari keluar karena perkelahian sudah sangat terbuka. Namun Hunta dan Gandini tampak tidak mendapatkan perlawanan yang berarti. Keduanya dengan cepat dapat melumpuhkan musuh-musuh mereka. Hanya bedanya, Gandini menyerang dengan berdiri, sedangkan Hunta melakukannya tetap duduk seperti tadi. Hunta dan Gandini kini menghadapi enam orang lawan sekaligus. Namun tidak lama kemudian, keenam orang itu lari terbirit-birit karena mereka bukanlah tandingan Gandini dan Hunta.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 Sedangkan saya harus berdiri memasang kuda-kuda. <laughs> Ha, itu hanya kebetulan saja. Apakah di negerimu banyak orang yang bisa berkelahi seperti yang kamu lakukan tadi? Ah, iya, iya, banyak juga. Oh, pantas negerimu sangat kuat. Karena orang-orang di sana hebat cara mereka berkelahi. Apa nama ilmu yang kau pergunakan tadi, Sinta? <laughs> kungfu. Ah, kalau saya punya waktu yang banyak, saya mau ke negerimu belajar ilmu kungfu. Ah ya, di sini juga banyak ilmu-ilmu yang hebat. Ah, siapa bilang? saya pernah menyaksikan Denayu. Contohnya ilmu silat yang Denayu peragakan itu. Ya, Bahkan saya sampai belajar ilmu silat di sini dengan seorang guru. Ilmu silat di sini dikagumi oleh orang-orang di negeri saya. Hmm, jadi terbalik ya? Saya kagum pada kungfumu, hmm. kamu kagum pada silat saya. <laughs> Iya. eh pelayan, eh, maaf juragan, pesanan juragan berdua belum bisa saya ladeni Hai. Iya. karena saya takut melihat juragan berdua berkelahi tadi. Oh, tidak apa-apa. Saya hanya mau bilang, kalau kami sudah makan nanti, tolong dihitung kelugian yang kami timbulkan karena perkelahian tadi, ya lalu akan aku bayar semuanya. Uh, uh, terima kasih Juragan. Permisi. Haya, haya. Ah, Hunta, kamu baik sekali. Saya telah merepotkan kamu hari ini. <laughs> Jangan dipikirkan, Tinali. di sini saya menginap dengan Ayu. Rupanya penginapan ini juga baru ya, Bu? Iya. Walau harganya agak mahal, tapi penginapan ini bersih dan asli. Iya, ya. saya sudah menyaksikannya sejak tadi. <laughs> Iya. kita sudah bicara banyak sejak dari rumah makan tadi, Denayu. Nah, sekarang saya ingin bertanya, apakah Denayu ada kepentingan dengan saya? Iya. Hmm, apa itu kira-kira Denayu? Mengenai perdagangan lada. Iya. Lalu? Apakah Hunta sudah tahu kalau harga lada sekarang sudah naik? Ha, belum, belum. Tapi kalau singa Singasari dan Dalma saya yang bergelak ke utara, saya sudah tahu. Nah, harga lada naik karena penyerbuan itu. Sebabnya? Petani lada jarang menanam ladang lada mereka ya, karena mereka ha. banyak ikut dikirim kerajaan Dharma ya, ya, ya. untuk berperang dengan negeri lain, sehingga panen lada sekarang jarang ditemui. Ha, iya, iya, iya. Owe mengerti sekarang. Nah, untuk itu saya mencari Humka kemari untuk menyampaikan bahwa harga lada dari saya juga naik. Hmm, tapi tidak besar kan naiknya? Tidak, cuma dua kali lipat. Ah? Dan Ayu, itu sangat besar. Harga itu tidak besar, Hungta, kalau dibandingkan dengan harga lada yang lain. Nah, ya, tapi saya kemarin baru saja membeli harga lada jauh di bawah harga lada Denayu. Iya, itu kan kemarin, tapi sekarang sudah tidak dapat, Hungta. Hai. kalau tidak percaya, coba saja periksa keluar. Ah, Denayu, saya tidak tidak sanggup saya. Harga Denayu terlampau besar. Lalu, Hungta mau harga berapa? Ya, boleh naiklah, tapi jangan dua kali lipat. Naiklah sedikit tidak apa-apa. Wah, kalau naik hanya sedikit, saya tidak sanggup, Hungta saya rugi. Apalagi sekarang saya butuh uang. butuh uang? Ah, apa apa? Ayo. Saya butuh banyak untuk menghadapi peperangan. Ayah, ah, perang. Perang dengan siapa? Dengan musuh-musuh mentilin. Ha, kenapa selalu perang? Apakah tidak ada jalan lain selain perang dengan ayu? Ha? Tidak ada. Hmm. Ya, kalau kita tidak mau, terpaksa saya jual kepada yang lain. Ha, ya, ya, mau, mau, mau. Uh, tapi jangan dengan harga begitu ya. Hmm, ya, ya. saya butuh uang sekarang. Saya butuh untuk persiapan perang. Hai, apakah Denayu bawa barangnya sekarang? Ha? Belum panen. Hmm, jadi tidak ada barangnya? Kalau Hungta percaya, tentu Hungta tidak keberatan saya minta uangnya sekarang. Hmm. Sedangkan ladanya nanti Hungta terima kalau kami sudah panen. Tapi kalau tidak, apa boleh buat? Berarti Hungta tidak mau menolong saya sebagai sahabat. Nah, hmm. Belum panen ya? Eh, kira-kira kapan panennya? Dua purnama lagi. Hmm. Dua purnama lagi? Cukup lama ya? Kalau kita tunggu-tunggu memang terasa lama. Tapi kalau kita biarkan saja, tidak akan terasa lama. Bagaimana? <laughs> Mau? Iya, iya, iya. Saya mau. Karena saya ingin menolong Kinayu. Tapi saya ingin harga harga lama. Karena saya harus menunggu dua puluh lama lagi. Ah, hongta, Saya akan rugi. Yang rugi itu saya, Denayu. Karena saya harus mengeluarkan uang sekarang. Sedangkan barangnya saya terima dua puluh lama lagi. Hah, <laughs> ayo, bagaimana? Ha? Denayu bersedia? Hah. Baiklah. <laughs> Iya. Kalau begitu uangnya saya belikan sekarang.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 Sudah sembuh, Pak, encoknya? Ya sudah dong. Ibu memang hebat. Yang hebat bukan ibu, Pak, tapi Duta Rema. Duta Rema, produksi PT Sinar Effendi Murni. Pintu rumahku bergerak-gerak seperti ada yang mendorongnya dari luar. Nyai, <laughs> tidak usah takut. Kang Parta, suamimu tidak akan mendengar ceritamu. Karena dia baru saja keluar rumah. bertanya padamu. Ah, kenapa harus padaku? Kau kan tahu kalau aku selalu dikejar-kejar oleh Nisepi, bukan? Nah, tempat persembunyian yang paling aman adalah dalam dirimu.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 yang sedang hamil muda itu sangat takut menghadapi mak rompang yang tiba-tiba hadir di hadapannya. Sementara suaminya sedang tidak ada di rumah malam itu. Nah pendengar yang berbahagia, ikutilah lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.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 Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. <laughs>